Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة maghrib rahimakumullah InsyaAllah kita lanjutkan kajian tentang Asyama'il Al-Muhammadiyah wal Khosail Al-Mustafawiyah akhlak dan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala yang lalu kita telah masuk pada bab nomor 49 yaitu babu majaa fi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bab tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang lalu telah kita bahas beberapa hadis bahwa akhlak Rasulullah SAW alaihi adalah akhlak yang terbaik. Sahabat Anas bin Malik pernah menjadi pembantu Rasulullah SAW selama 10 tahun dan selama itu pula beliau tidak pernah ditegur oleh Rasulullah. Kenapa tidak kamu lakukan ini atau kenapa kamu lakukan itu? Hadis ini di samping tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tentang kepandaian dan kecerdasan sahabat Anas bin Malik. Karena sahabat Anas ini tahu selera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga sahabat Anas ini tidak mengerjakan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau juga tidak pernah meninggalkan sesuatu yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Anas bin Malik. Kemudian sahabat Anas sendiri mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqa. bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk manusia yang paling baik akhlaknya. Apalagi di Quran dikatakan karena apa namanya wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi Rasulullah mempunyai akhlak yang sangat agung. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala mengatakan karena khuluquhul Quran bahwasanya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Sekarang kita lanjutkan lagi masih tentang bab ini tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan yang lainnya juga Imam Bukhari melalui jalan Muhammad Ibnul Munkadir seorang tabi'in Beliau mengatakan sami'tu Jabir bin Abdullah yaqul Aku pernah mendengar sahabat Jabir bin Abdullah mengatakan Masuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam syai'an qab faqala la. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diminta sesuatu pun lalu beliau mengatakan tidak. Jadi Rasulullah tidak pernah ya diminta sesuatu Rasulullah mengatakan tidak itu tidak pernah. Artinya menunjukkan betapa dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang minta apa saja beliau tidak pernah nolak. Ini berat ini. Karena kalau sudah menyangkut materi ini paling berat. Rasulullah tidak pernah menolak orang yang minta. Minta apa pun tidak pernah ditolak. Ini berat sekali ya. Bahkan diriwayatkan pula oleh Imam At-Tirmizi dan Bukhari serta yang lainnya melalui jalan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aswatan nasi bil khair bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan dalam memberikan kebaikan wa kana ajwada ma yakunu fi syahri Ramadan. Dan bahwa Rasulullah itu paling dermawan lagi pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Hatta yansalikha fayatihi Jibril fayaridu alaihi al-Quran. faida laqiyahu Jibril kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Apalagi ketika Ramadan datang Jibril, Jibril selalu datang ya, tadarus Al-Qur'an dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika ketemu Jibril itu Rasulullah lebih dermawan lagi sampai-sampai lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Sangat dermawan luar biasa. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah dermawan kedermawanan Orang dikatakan dermawan, al-jawad, itu orang yang apa? Biasanya kita ini punya bayangan orang dermawan itu orang yang punya uang saja, yang memberi uang. Karena memang kita maunya uang. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Mudarijus Jusalikin membahas tentang tingkatan-tingkatan kedermawanan. Dermawan memberi uang tingkatan bawah. Dermawan memberi uang tingkatan yang bawah. Yang nomor satu dermawan memberi apa? Memberi apa? Memberi ilmu. Itu dermawan yang paling tinggi. Memberikan ilmunya. Ilmunya diajarkan. Ilmunya disebarkan. Ilmunya dijelaskan. Ini orang yang paling dermawan. Memberikan ilmu. Tapi kalau kita ilmu tok, kalau duit eh. Ya kecut. Ya Ilmu tak karena duit ya kecut. ya masalah ilmu ini dermawan ini. Berikan ilmu itu kedermawan yang luar biasa. Hanya karena kita sudah kena pikiran materi aja. Sehingga orang dermawan kalau orang memberi uang. Kalau nggak beri uang berarti pelit. Ya, memang ah, ada kedermawanan berupa pemberian uang. Tapi bawah tingkatannya itu. Jadi dermawan memberikan ilmu. Ada lagi dermawan memberikan waktu. Waktu kan mahal. Memberikan waktunya. Ini adalah dermawan. Memberikan waktu. Menyisihkan waktunya. Ini dermawan. Kemudian dermawan memberikan tenaga. Ini juga dermawan. Tenaga mau bantu orang dengan tenaganya. Ini dermawan memberikan tenaga. Ada lagi dermawan memberikan pikiran-pikiran, ide-ide. Ini dermawan, ini mahal. Tapi kita kalau sudah ada kata-kata dermawan identiknya dengan dengan pulus dengan uang aja. Padahal uang ini dermawan yang bawah tingkatannya. Tingkatan. Dermawan. <clears throat> Jadi Rasulullah SAW itu sangat dermawan. Luar biasa kedermawanan Rasulullah alaihi SAW. Dan tentu orang kalau punya uang itu harus dermawan. Tapi kalau orang nggak punya uang ya mau mau dikata apa? Yang diberikan tidak ada. Kalau orang dermawan, orang punya uang dermawan. Karena kalau kita tidak dermawan ya rugi. Harta kita yang benar-benar milik kita adalah harta yang sudah kita keluarkan. Allah berfirman, Alhaqumut takatur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan membuat kita lalai. Rasulullah SAW ketika membacakan ayat ini beliau menafsirkan, beliau mengatakan, Yaqulu lubnu Adam mali mali. Wahallaka min malika illa ma'akalta fa'afnait. Aw labista fa ablait aw tasaddaqta fa amdait. Manusia mengatakan hartaku, hartaku, hartaku, hartaku. Kemudian dikatakan hartamu itu hanya ada tiga. Yang kamu makan lalu habis jadi kotoran. Kemudian yang kamu pakai maka ini akan rusak. Buat beli baju, beli pakaian, beli rumah, beli mobil, beli semuanya cepat atau lambat akan rusak. Dan yang ketiga yang kamu sodakohkan. Inilah yang benar-benar milikmu. Harta kita. Jadi kalau ada harta, kalau pelit ya rugi. Pelit ya rugi. Apalagi yang lebih parah lagi, hartanya banyak, dia kerja keras, banting tulang, peras keringat, tidak peduli siang malam, semuanya dilakukan, Ternyata dia tidak menikmati, dia meninggal dunia. Hartanya miliknya ahli waris. Ahli warisnya rebutan, tukaran. Yang capek dia, yang payah dia, yang kena dosanya juga dia. Ahli warisnya malah menikmati. Istrinya dia nikah lagi. Suaminya yang baru menikmati hartanya. Allahu Akbar. Dunia. Jadi Rasulullah SAW sangat dermawan. Kalau memang ada, ya memang dermawan. Bahkan Rasulullah SAW alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dengan sanad yang jayyidun qawi diriwayatkan oleh at tirmidzi melalui jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu kata beliau kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la yattakhidhu syai'an li ghad bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyimpan sesuatu untuk besok jadi Rasulullah tidak menyimpan sesuatu untuk besok Artinya dihabiskan. Jadi ada orang minta dihabiskan. Tidak menyimpan untuk besok. <clears throat> Namun riwayat ini bertentangan dengan riwayat yang lainnya. Yang mana Rasulullah SAW ketika meninggal dunia, beliau juga meninggalkan warisan. Warisannya Rasulullah termasuk cukup banyak. Berupa tanah yang besar-besar, berhektar-hektar. Tanah di Fadak, tanah di Khaybar. Berarti Rasulullah menyimpan atau tidak? Nyimpan. Di sini riwayat nggak nyimpan. Di sana ternyata Rasulullah menyimpan. Bagaimana mendudukkan dua masalah ini? Alhamdulillah para ulama selalu mendudukkan dua dua hadis yang sama-sama sahih yang tampaknya bertentangan yang mana kedua kedua-duanya masih berlaku dan tidak dinasah, tidak dihapus hukumnya. Itu dikenal dalam dalam istilah ilmu mustalah hadis yaitu al-jama'u bainal haditsain. Yaitu mengumpulkan di antara dua hadis yang dohirnya bertentangan. Kalau memang dikenal hadis ini mansuh dihapus, ini menghapus, jelas ya, diamalkan satu. Kalau nggak ada bukti dihapus dan menghapus, berarti diamalkan dua-duanya, didudukkan. Para ulama mendudukkan hadis ini, yaitu bahwa Rasulullah SAW tidak menyimpan untuk dirinya, pribadinya Rasulullah beliau nggak nyimpan, tapi beliau menyimpan untuk keluarganya. Beliau punya istri. Jadi istilahnya itu kalau saya lapar tidak apa-apa, tapi istri saya, anak saya, maksudnya begitu. Jadi kalau untuk dirinya sendiri Rasulullah nggak nyimpan, Rasulullah kuat, tawakal ya, tawakal. Dan mungkin kita gampang orang laki itu gampang. Yang jadi masalah kita punya istri, kita punya anak. Mereka nggak mungkin sama dengan kita. Kita nggak ada uang sepeser pun Nggak masalah, tawakal. Malah tidak punya uang, malah imannya tambah kuat. Ya. Orang beriman itu kalau malah tidak punya apa-apa, tambah kuat imannya, tambah nikmat. Berarti dengan Allah saja hubungannya putus saja dari manusia. Yang jadi masalah ada istri, ada anak. Yang mana mereka nggak mungkin seperti kita. Jadi itulah Rasulullah saw Beliau tidak menyimpan untuk dirinya sendiri, tapi beliau menyimpan itu untuk keluarganya karena wajib memberikan nafkah kepada keluarga dan dosa kalau kita menyia-nyiakan keluarga kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kafa bil mar'i itman an yudayya man yaqut." Cukuplah bagi seorang itu suatu dosa dia menyia-nyiakan orang yang berada dalam tanggungannya. Tidak memberikan nafkah kepada mereka, menyia-nyiakan. <clears throat> Kemudian ada sebuah hadis lagi Ya. Namun hadis ini sedikit dikatakan riwayatnya dhaif ya, kita lewati aja. Sebenarnya hadis ini indah atau enggak apa-apa saya sebutkan walaupun hadisnya dhaif ya. Ceritanya ini agak indah. Yaitu diriwayatkan melalui jalan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu anna rajulan jaa'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu an yu'tiyahu. Ya. Ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta sesuatu. Maka Rasulullah memberinya sesuatu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma 'indi syai'un walakin ibta' 'alayya fa idza ja'ani syai'un qadaituhu." Kata Rasulullah, "Saya tidak punya apa-apa. Tapi kamu beli saja sesuatu atas nama saya. Kalau saya nanti ada uang, saya bayarkan." Sudah kamu beli hasil atas nama saya. Nanti kalau saya ada uang, saya bayarkan kata Rasulullah SAW. Kemudian sahabat Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, qad fama kallafakallahu ma la Ya Rasulullah, Anda telah memberi dia semampu Anda dan Allah tidak membebankan kepada Anda ya Rasulullah yang Anda tidak mampu. Maksud sahabat Umar, jangan gitu ya Rasulullah, sudah cukup yang ada aja. Maksudnya seperti itu. Fakarihan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaula Umar. Ternyata Rasulullah kurang senang dengan ucapannya sahabat Umar ini. Faqala rasulun min al ansar ya Rasulullah anfik wa min dil arsi iklala. Lalu ada salah seorang ansor penduduk Madinah mengatakan ya Rasulullah infakkan infaklah ya Rasulullah. Jangan takut melarat dari Allah yang punya arsy. Ternyata Rasulullah mendengar kata-kata ini senang. Fatafasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa urifa fi wajhihi al-bishr. Rasulullah senang dan tampak kesenangan di wajahnya. Jadi Rasulullah ketika dimotivasi untuk memberikan itu, ya Rasulullah jangan takut melarat. Anda kan punya Allah yang punya arsy, Allah Maha Kaya. Rasulullah senang sekali. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Bihada umirtu." Memang aku diperintahkan ya untuk untuk ini. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada riwayat anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata wa yusifu 'alaiha. Bahwa Rasulullah juga menerima hadiah dan Rasulullah memberikan balasan kalau ada orang memberi hadiah. Jadi hadiah itu enggak boleh ditolak ya. Kalau ada orang memberi hadiah kita itu enggak boleh ditolak. Menolak hadiah termasuk akhlak yang buruk. Yang penting pokoknya kita tidak meminta dan kita tidak mengharap-harapkan. Enggak minta, enggak mengharap-harapkan, diberi, terima. Karena pernah Rasulullah memberikan kepada sahabat Umar pemberian, sahabat Umar nolak. Sahabat Umar bilang, "A'tihi afqara minni." Wahai Rasulullah, berikan kepada orang yang lebih fakir dari saya. Enggak mau sahabat Umar. Kemudian oleh Rasulullah tegur, "Fa idza ja'aka min hadzal mal wa anta ghaira talibin wala musyrifin wala musyrifin faqbalhu." Kalau datang kepadamu harta, kamu tidak minta dan kamu tidak mengharap-harapkan, kamu terima saja. Kalau kamu butuh, silahkan kamu pakai. Kalau kamu nggak mau, fatasodak bihi, kamu berikan orang lain. Jadi hadiah itu nggak boleh ditolak, terima. Kalau kita mau pakai silahkan, kalau kita nggak mau pakai, berikan kepada orang lain. Termasuk akhlak. <clears throat> Karena orang memberi hadiah itu tujuannya supaya timbul saling cinta. Tujuannya hadiah kan itu, supaya timbul saling cinta. Sampai ada kata-kata yang keras, pepatah yang sangat keras yang berbunyi, la yaruddul hadiyata illa laim. Tidaklah menolak hadiah kecuali orang yang laim. Laim itu berandal. Jadi orang jelek yang nolak hadiah itu. Hadiah diterima. Tapi Rasulullah kalau diberi hadiah, Rasulullah membalas. Jadi bukan hanya menerima tapi juga balas beliau. Kalau nggak ada yang dibalaskan, maka beliau mengajarkan kita mengucapkan jazakallahu khaira. Semoga Allah membalasimu dengan kebaikan. Di kita ini ada salah kaprah. Ketika diberi oleh seseorang mengucapkan jazakallah. Ya, jazakallah. Jazakallah ini sangat kurang. Ada seorang dari Saudi, dari Arab itu memberi sesuatu yang diberi bilang jazakallah. Kaget orangnya. Jazakallah apa? Khairan wala syarran. Jazakallah kan semoga Allah membalasimu. Membalasi apa? Kebaikan atau keburukan? <laughs> Jadi yang benar adalah jazakallahu khaira. Karena kalau jazakallah itu kurang, semoga Allah membalasimu. Bisa membalas kebaikan, bisa membalas keburukan. Harus lengkap jazakallahu khaira. Semoga Allah membalasimu dengan kebaikan. Kemudian selanjutnya, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Di sini ada bab yang baru lagi tentang sifat malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babu masya'a fi haya'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab tentang sifat malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malu ini penting ya, malu ini penting. Karena orang kalau nggak punya malu itu repot. Orang kalau nggak punya malu itu berat. Di sini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan yang lain-lainnya melalui jalan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ashadda haya'an min al-'adra fi khidriha wa kana idza kariha syai'an 'urifa fi wajhi." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih pemalu daripada gadis pingitan dan bahwa Rasulullah apabila tidak menyukai sesuatu itu tampak di wajahnya. Jadi Rasulullah itu kalau senang atau kalau nggak senang tampak di wajahnya. Kalau senang wajahnya berseri-seri, berbunga-bunga. Kalau nggak senang ya tampak di wajahnya. Rasulullah sedang nggak senang ini. Jadi Rasulullah lebih pemalu daripada gadis pingitan. Berarti wanita itu sifat khasnya apa? Sifat khasnya wanita itu adalah pemalu. Pemalu ya, tentu pemalu kalau mau melakukan penyimpangan, mau melakukan pelanggaran. Adapun kalau melakukan kebaikan nggak boleh malu. Jadi malu, hal-hal yang memang patut malu dia malu. Maka dari itu wanita-wanita zaman dulu kalau ditawari ada laki-laki datang untuk meminang itu kan ditanya dia. Ditanya, mau nggak kamu dengan dia? Biasanya jawabannya apa? kalau mau. Kalau mau diam. Makanya Rasulullah bilang idnuha somatuha. Kalau dia diam berarti dia mau. Kalau diam berarti mau. Karena kalau dia nggak mau pasti ngomong, saya nggak mau. Kalau diam aja senyum-senyum, iya, berarti mau ini. Berarti mau. Itu wanita zaman dulu. Kalau sekarang milih sendiri, iya. Bukan dipilihkan ya, milih sendiri. Nggak ada istilah diam, tersenyum, nggak ada, nggak berlaku saat sekarang ini. <laughs> itu zaman dulu. Karena malu ini penting, masyarakat muslimin. Karena kalau nggak ada malu itu serepot, rusak segala-galanya. Sampai Rasulullah mengatakan dalam sebuah riwayat, dalam tastahi fasna masyita. Ini termasuk ucapan para nabi sebelum Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. dalam tastahi fasna masyita. Kalau kamu nggak punya malu, berbuatlah sesukamu. <clears throat> Karena kalau orang nggak punya malu semuanya dilakukan. Semuanya dilakukan. Kalau istilah kita apa bahasa Jawanya? Apa? Kalau bahasa Indonesia kan muka badak. Iya, muka badak. Kalau bahasa Jawanya apa? Rai gedek. Iya. Nah orang nggak punya malu, sudah percuma. Nggak punya malu. <clears throat> Dan kita berhadapan dengan orang macam gini repot, mentok, mentok sudah. Nggak punya malu. <clears throat> Jadi malu ini sangat penting ada seorang pemalu zaman Nabi, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Saudaranya tidak senang karena saudaranya ini pemalu, nggak senang dia, ditegur. Kamu jangan malu. Oleh Rasulullah dimarahi yang yang menegur ini. Innal haya'a la ya'ti illa bi khair. Jangan. Biarkan dia punya sifat malu. Karena sifat malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Sifat malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Kalau orang banyak malunya, tentu malu-malu yang positif. Adapun kalau yang kebaikan-kebaikan, kalau malu ya jelek. Hadir pengajian, malu ya jelek, malu yang tercela. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu lebih pemalu daripada gadis pingitan. Kalau sekarang nggak ada istilah malu ya, pakaian ketat ditampakkan ini nggak ada malu semuanya. Ayat. Kalau sudah malu tidak ada ya itu Tempoh hari kan pernah ibu-ibu main di televisi kan acara kocok-kocok. Ya. Main di televisi acara kocok-kocok. Subhanallah, tidak ada malu sudah. Kalau tidak ada malu itu bagaimana? Suaminya juga seperti apa? Ditonton berapa banyak orang? Tidak ada malu. Jadi inilah sifat malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan malu ini adalah merupakan cabang dari iman. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-imanu bid'un wa sab'un wa fi riwayah bid'un wa sittuna syu'bah a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Jadi iman itu ada 70 atau 60 cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalanan. Dan malu adalah cabang daripada iman. Jadi malu itu amalan hati. Malu. Bahkan Allah sendiri punya sifat malu. Iya kan? Di dalam hadis disebutkan innallaha hayyun karimun yastahyi min 'abdi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifran khaibatain. Sesungguhnya Tuhanmu itu hayyun karimun, maha malu dan maha loman. Karim itu loman ya. Biasanya diterjemahkan maha mulia. Jadi karim itu identik dengan loman, pemberian. Di antaranya. Allah itu malu kalau ada hambanya yang angkat tangan kepadanya berdoa. Lalu kedua tangan kembali dalam keadaan kosong hampa. Jadi Allah malu kalau ada orang angkat tangan berdoa lalu kembali dalam keadaan hampa. Allah punya sifat malu. Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat malu ini sangat penting sekali. Termasuk ada orang misalnya di kantor korupsi, diketahui orang, tapi nggak malu. ya kalau nggak malu sudah repot. Nggak malu. Nipu orang nggak malu, bohongnya orang nggak malu. Segala-galanya nggak ada malu. Ya sudah percuma. Kita ketemu orang kayak gini ini, wis. Assalamualaikum aja sudah. Assalamualaikum. Karena kita ketemu orang seperti nggak nyambung. Diberi nasihat model apa aja, percuma saja, nggak nyambung. Karena dia nggak ada malunya. Kemudian selanjutnya, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, kita masuk bab yang baru lagi yaitu babu majaa fi hijamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab tentang hijamah. Hijamah itu cantuk atau bekam. Bekam ya atau cantuk. Bagaimana bekamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bekam ini adalah pengobatan pengobatan Nabi, bekam. Ada sebagian bagian intelektual cendekiawan mengatakan itu bekam itu kan zaman Nabi, tidak ada peralatan kedokteran modern. Sekarang sudah ada peralatan kedokteran modern, sudah nggak berlaku lagi bekam. Itu zaman dulu saja. Nah ini salah 100%. Salahnya ini 100%. Jadi walaupun kedokteran modern sekarang sudah macam-macam alat semuanya ada, tapi bekam tetap pengobatan yang baik bekam. Pengobatan cara Nabi bekam itu. Jadi Nabi melakukan bekam dulu bukan karena nggak ada fasilitas modern seperti sekarang, bukan. Karena memang bekam ini pengobatan yang luar biasa, mujarab. Sampai sekarang pun terbukti kemujarabannya. Bekam itu bekam itu diambil darah ya, darah-darah kotor biasanya dari bagian belakang tubuh atau dari tempat-tempat tertentu sesuai sesuai dengan penyakitnya. Dan bias, biasanya yang biasanya yang wajar bekam itu di tengkuk. Jadi di leher bagian belakang ya, tengkuk sini, kemudian juga di di apa namanya? di punggung, di punggung. Karena di sana banyak urat. Kalau mungkin zaman-zaman dulu itu dikasih apa api kemudian disedot ya dengan gelas darahnya. Kalau sekarang sudah dengan apa namanya dipompa, dipompa disedot, pekam. Ini pengobatan yang luar biasa. Di dalam hadis Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi mengatakan asy fi talat. Pengobatan itu obat ada pada tiga hal. Yang pertama-tama syarbatu asal, minum madu minum madu. Ini pengobatan cara Nabi. Tentu madu yang asli ya, madu yang asli. Kalau madu yang palsu ya sama saja, madu-madu gula ya. Madu yang asli kira-kira berapa harganya? 10 ribu? Ada madu asli 100% harganya 10 ribu. Oh ini kita ragu-ragu ini. Karena biasanya madu yang asli itu mahal. Apalagi madu Arab ya, madu Yaman itu mahal. satu kilo sampai ratusan ribu. Atau mungkin juga madu Indonesia lebih murah. Pengobatan dengan minum madu. Kemudian yang kedua, washar totu mehjam, Yaitu bekam, cantuk. Bekam atau cantuk ini. Kemudian yang ketiga, wal kai. Dengan kai. Wa anha ummati anil kai. Dan aku melarang umatku daripada kai. Jadi kai itu besi dipanaskan lalu dinyoskan di bagian tubuh tertentu. Dan kayak ini juga pengobatan yang mujarab. Terutama bagi penyakit yang nggak ada obat, yang sulit diobati, itu dikek. Dengan harapan nanti urat-uratnya ototnya kaget, nanti bisa sembuh lagi. Mujarab ini. Tapi dilarang oleh Rasulullah kayak ini. Kayak ini dilarang. Karena kayak itu melukai. Sehingga para ulama mengatakan kayak ini hukumnya makruh. Makruh, nggak sampai haram ya, makruh. Tapi orang-orang Arab, terutama Badui, sampai sekarang masih pakai kayak ini. Karena sudah kebiasaan mereka. Bahkan saya punya teman yang ngaji di Syekh Utsaimin rahimahullah taala, sudah tua orangnya, sekitar umur 50 60 tahun. Orang Badui. Badui. Dia ini di tubuhnya nggak ada tempat untuk kai. nggak ada tempat untuk kai. Sangat seringnya melakukan kai. Jadi nggak enak badan kai nyos nggak enak badan kayak. Sudah biasa pengobatannya dia. Orang badui. Ini dilarang makruh. Jadi madu dan bekam. Bahkan Rasulullah kalau kita lihat riwayat-riwayat ini sering bekam Rasulullah itu. Sering bekam. Sering bekam. Bagus ya bekam itu ya. Hanya saja bekam itu dianjurkan ketika musim panas. Ketika siang hari panas, ketika darah itu sedang sedang apa? Sedang encer ya sehingga darah bisa keluar banyak. Jangan musim dingin kalau bekam. Bahkan juga di sini ada ada riwayat pula bahwa Rasulullah SAW itu bekam pada tanggal 17, 19 dan 21. Tanggal-tanggal itu mungkin di antara hikmahnya barangkali berkaitan dengan suasana alam ya, mungkin bulan lagi bulan lagi pundar, purnama atau seperti apa. Ada pengaruhnya. Nah, berbekam. Kemudian juga ada pengobatan Nabi. Ibnul Qayyim itu punya kitab yang sangat bagus, Zadul Ma'ad fi Haji Khairil Ibad. Itu di sana ada bab khusus bahas tentang tibun nabawi, pengobatan cara Nabi. Jangan ada yang mengatakan itu kan zaman Nabi, nggak modern. nggak tetap berlaku, walaupun modern tetap berlaku. Di antaranya pengobatan dengan habbatus sauda jintan hitam. Ini juga Masya Allah jintan hitam ini. Ada hadis sahih yang berbunyi habbatus sauda shifaun min lidah illa sam. Jintan hitam ini adalah obat dari semua penyakit kecuali penyakit mati. Penyakit mati tidak ada obatnya. Jintan hitam. <clears throat> Pengobatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini beliau dibekam oleh seorang yang bernama Abu Taibah Tak kenal ya. Ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajamahu Abu Taibah, fa amara lahu min ta'amin wa kallama ahlahu fa wada'u anhu min kharajihi. Jadi Rasulullah dibekam oleh Abu Taibah. Abu Taibah Seorang bernama Abu Taibah dan beliau Abu Taibah diberi upah dari bekam itu. Kemudian Rasulullah bersabda, "Inna afdhala ma tadawaitum bihil hijamatu au inna min amsali ma tadawaitum bihil hijama." Sesungguhnya obat yang paling afdol adalah bekam. Atau sesungguhnya di antara obat yang paling afdol adalah bekam. Jadi kita ini perlu nyoba bekam ini, sekali-kali perlu nyoba. Untuk bagaimana cara pengobatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita sudah merasakan sekali, kepingin lagi nanti bekam itu. Bekam. Apalagi sekarang sudah banyak alat-alatnya untuk bekam ya. Juga ada bekam di apa namanya di kepala banyak sekali. Metode-metode bekam. Dan sekarang juga banyak orang pandai bekam. Kalau dulu orang-orang tertentu, sekarang banyak di Malang juga banyak orang-orang bisa membekam. Inilah cara pengobatan Rasulullah SAW yaitu berbekam Kemudian selanjutnya, ma'asyiral muslimin, hanya saja kalau orang puasa Ramadan, menurut pendapat yang rojih, bekam membatalkan puasa. Beliau bersabda, bersabda aftarol hajimu wal mahjum. Yang membekam dan yang dibekam puasanya batal. Ini pendapat yang rojih ya. Walaupun ada yang mengatakan nggak batal hadisnya mansuh, nggak nggak mansuh tetap berlaku hadis ini. Yang membekam dan yang dibekam batal. Kalau yang dibekam batal, jelas kan? dia keluar darah. Keluar darah banyak sehingga badannya mungkin lemah. Kalau puasa nggak kuat. Tidak bagus buat kesehatan. Nah sekarang yang membekam. Yang membekam kok batal. Aneh kan? Nah oleh para ulama dijelaskan. Yang membekam batal. Karena zaman Nabi dulu membekam itu disedot darahnya. Disedot ya. Sehingga selalu ada darah yang terlanjur masuk, selalu ada. Disitulah letak batalnya orang yang membekam. Yang membekam. Adapun sekarang karena bukan lagi disedot, tapi dengan pompa seperti itu, bukan dengan mulut, maka nggak batal. Karena hukumnya ini berkaitan dengan sebabnya. Kalau sebabnya nggak ada, berarti hukumnya nggak ada. Ada sebuah koidah mengenai hal ini, Koidah itu berbunyi Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Jadi hukum mengikuti ilahnya, sebabnya. Ada atau tidak adanya hukum itu. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, kita masuk bab yang baru lagi, babu majaa fi asma'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab tentang nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah punya banyak nama ya. Di sini ada hadis-hadis tentang nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama beliau yang memberitahukan beliau sendiri. Diriwayatkan oleh Bukhari dan yang lain-lainnya melalui Jubair bin Mut'im, melalui ayahnya. Beliau dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im dari ayahnya Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Innali asma'" Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya punya beberapa nama. Jadi Rasulullah punya beberapa nama. Di dalam bahasa Arab, sesuatu kalau punya nama banyak, itu menunjukkan hebatnya sesuatu itu. Jadi sesuatu yang punya nama banyak, ini menunjukkan sesuatu yang besar. Contohnya apa yang punya nama banyak itu? Contohnya apa? Allah Allah punya nama banyak. Yang kita ketahui diantaranya 99, tapi nggak terbatas namanya Allah sangat banyak. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW punya nama banyak. Kemudian juga Al-Quran punya nama banyak. Bahkan ada hewan-hewan tertentu yang di dalam bahasa Arab punya nama banyak. Ini menunjukkan mereka mem, apa namanya mengagungkan hewan ini. Mereka benar-benar menganggap hewan ini hewan yang besar. Hewan yang luar biasa. Di antaranya hewan apa? Macan. Macan dalam bahasa itu namanya banyak. Asap. Kemudian apalagi? Fahad. Kemudian apalagi? Asad. Fahad. Kemudian banyak namanya macan ini dalam bahasa Arab. Kemudian lagi yang namanya banyak itu kuda. Hison. Karena mereka senang dengan kuda. Apa namanya? Kalau macan itu kan simbol keberanian. Simbol keganasan. Demikian pula kuda simbol kekuatan timbul kemuliaan untuk dipacu dan seterusnya. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya nama banyak. Apa namanya? Ana Muhammad. Aku adalah Muhammad, orang yang terpuji. Wa ana Ahmad, aku juga Ahmad. Jadi beliau namanya Muhammad, terpuji. Orang kafir sangat bencinya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mereka nyebut nama Muhammad saja nggak mau. Karena Muhammad artinya terpuji. Termasuk istrinya Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab itu kalau manggil Nabi Muhammad bukan Muhammad. Nah kok enak katanya. Kalau manggil siapa? Mudammam. Orang yang tercelah. Sangat bencinya ya. Karena kalau Muhammad terpuji dipanggil mudammam. Kebalikannya orang yang tercela. Kemudian wa anal mahi, aku adalah al mahi. Jadi di antara nama beliau adalah al mahi yang menghapus. Menghapus apa? Alladhi yamhullahu bi al-kufra. Yang Allah menghapus denganku kekafiran. Kekafiran dihapus. Wa anal hasyir. Aku adalah penggiring. Yang menggiring. Alladhi yuhsyarun nasu ala qadami. Yang mana manusia digiring di bawah telapak kakiku. Artinya kita semua di belakang Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam Wa anal aqib dan aku adalah al-aqib. Apa itu al-aqib? Alladzi laisa ba'dahu nabi, yang tidak ada lagi nabi setelahnya. Jadi apa aja tadi namanya nabi? Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib. Itu di antara nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara nama beliau sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tirmizi dengan sanad yang hasan melalui sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, beliau sahabat Hudzaifah mengatakan, "Laqitun Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ba'dhi turuqil Madinah." Aku berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sebagian jalan-jalan Madinah. Faqala lalu beliau Nabi Muhammad berkata, "Ana Muhammad." Aku adalah Muhammad. Bahkan ini ada di Quran ya. Di Quran itu ada nama Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u alal kuffar ruhama'u bainahum. Wa ana Ahmad. Aku adalah Ahmad. Ini juga ada di Quran. Kabar gembira yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Wa mubashiram bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad yang terpuji. Wa ana nabiyur rahmah dan aku adalah nabi rahmat. Masya Allah. Rahmatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rahmat umat beliau ini adalah umat yang istimewa, umat rahmat. Kalau umat-umat dulu begitu salah dihukum langsung oleh Allah. Kalau umat Nabi Muhammad tidak ditangguhkan dulu, beri tempo, beri tempo. Nabi rahmat yang mana Allah mengatakan bil mu'minina raufur rahim. Kemudian wa nabiyyut taubah. Aku adalah nabi taubat. Yang mana umat Nabi Muhammad diberi tempo untuk taubat sampai roh berada di kerongkongan dan sampai matahari terbit dari barat. Taubat. Dan Allah itu paling senang kalau ada orang taubat. Ada Rasulullah pernah cerita tentang seorang yang mengadakan perjalanan. Orang yang bawa bekal banyak, naik kendaraannya, sudah jalan sampai di tengah padang pasir, ada pohon rindang, orang ini istirahat. Dia turun dari kendaraannya istirahat, santai koilulah. Kemudian tengah-tengah istirahat dia terbangun, kendaraannya dan bekalnya hilang semuanya. Semuanya hilang. Dia putus asa. Tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa. Dia putus asa. Sambil menunggu datangnya kematian di tengah keputusasaannya, Tiba-tiba kendaraannya datang lagi dengan bekalnya semuanya utuh. Senang apa enggak orang ini? Orang ini senangnya bukan main. Sangat senangnya sampai dia mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Wahai Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Terbalik, sangat senangnya ya, senang luar biasa orang ini. Nah, Allah lallahu afrahu bi taubatihi min hadza. Allah lebih senang dengan taubat hambanya daripada orang ini. Jadi kalau ada orang taubat itu Allah senang. Apalagi umat Nabi Muhammad ya, istimewa, luar biasa. Taubat taubat terus pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa anal Mukaffi, aku adalah al Mukaffi. Mukaffi maknanya sama dengan al aqib. Al aqib ya, yang tidak ada nabi lagi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang ngaku jadi nabi setelah beliau, maka kita yakin orang itu adalah orang kafir, orang kafir. Seperti ada ajaran ya, ajaran Ahmadiyah, Qadianiyah, itu jelas. Yang ngaku jadi nabi dapat wahyu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu adalah agama bentukan penjajah Inggris. Ketika itu Inggris menjajah India dan mereka itu kalah dengan orang Islam. Yang mana Islam ini kalau diperangi dari luar, diperangi dari luar, itu selalu yang memerangi kalah. Sehingga mereka berupaya merusak Islam dari dalam. Diadu. Termasuk ini, Inggris mengangkat seorang namanya Mirza Hulam Ahmad untuk dinobatkan jadi nabi, dapat dana luar biasa. Akhirnya sukses, banyak pengikutnya di daerah sana, Pakistan, India banyak, daerah Kodian. Sehingga disebut dengan Kodiania. Kemudian setelah Mirza Hulam Ahmad ini meninggal diganti oleh khalifahnya. Khalifah pertama, khalifah kedua, khalifah ketiga. Bahkan salah satu presiden Indonesia yang lalu mantan itu memberi kesempatan ajaran ini untuk menyebar. Bahkan khalifahnya pernah datang ke Indonesia. Ya, diberi kebebasan untuk menyebarkan. Ini kafir jelas Ahmadiyah. Apa namanya? Mereka punya dana besar. Bahkan mereka punya markas besar di Inggris. Mereka punya stasiun televisi. Luar biasa ya. Memang kekuatan ini penting, opini. Opini luar biasa. Sesuatu yang hak bisa jadi batil gara-gara opini. Sesuatu yang batil jadi hak gara-gara opini. Kebatilan kalau didukung dengan kekuatan, dengan dana, dengan segala-galanya, bakal menang kebatilan ini. Bakal menang. Dikoordinir rapi. Ada sebuah ucapan yang sangat indah. Al-haqqu bila nizam, yaglibuhul batilu bin nizam. Kebenaran yang tidak terkoordinir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terkoordinir. Dan mereka menyebar di India dan Pakistan. Namun pemerintah Pakistan itu mau membasmi ajaran nggak mungkin. Dibasmi nggak mungkin, tidak kuat mereka. Punya pengikut banyak. Akhirnya mereka dilindungi, tapi mereka dianggap sebagai kaum minoritas non-muslim. Jadi mereka bukan dianggap sebagai orang Islam, dianggap sebagai kaum minoritas. Tapi mereka dianggap sebagai non-muslim. Ini perlu, keputusan tegas ini perlu. Saya nggak ngambang. Jadi itulah al-muqaffi, tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah mengatakan tentang beliau, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa khataman nabiyyin. Khataman nabiyyin ini apa? Khataman nabiin artinya apa? Penutup para nabi. Tapi orang Ahmadiyah punya tafsiran lain. Subhanallah ya. Orang tersesat ya. Quran bisa disesatkan. Mereka bilang khotaman nabiin bukan penutup para nabi. Tapi khotam itu kan cincin kan? Iya. Khotam kan cincin. Jadi Nabi Muhammad ini cincinnya para nabi. Jadi artinya nabi yang paling hebat adalah Nabi Muhammad. Berarti ayat ini maknanya Nabi Muhammad bukan nabi terakhir. Bisa jadi ada nabi setelah Nabi Muhammad. Cuman yang paling hebat adalah Nabi Muhammad. Subhanallah. Menafsirkan Quran. Quran ini bisa dibawa kemana-mana. Kelompok manapun bisa menyelewengkan Quran. Kelompok manapun. Maka dari itu, supaya tidak bisa diselewengkan, para ulama mengatur batasan-batasan cara menafsirkan Quran. Diberi batasan yang rapat supaya kita nggak sembarangan menafsirkan. Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan di mukadimah tafsirnya panjang lebar tentang kaidah-kaidah menafsirkan Quran, yaitu yang pertama-tama adalah tafsirul Quran bil Quran, menafsirkan Quran dengan Quran. Jadi Quran ditafsirkan dengan Quran. Ini banyak karena ayat Quran yang satu dengan yang lain saling menjelaskan. Seperti misalnya ya, al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabthus. Jadi pertanyaan dijawab oleh Quran, saling menjelaskan. Dan sebagian ulama telah menulis kitab yang membahas khusus tafsir Quran dengan Quran dan kitab yang paling bagus itu yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syankiti rahimahullahu taala berjudul Adwaul Bayan. Itu ada sembilan jilid menafsirkan Quran dengan Quran. Bagus sekali, luar biasa. Kemudian kalau ternyata tafsirannya di Quran tidak ada, maka tafsirul Quran di sunnah. Menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi. Hadis yang sahih. Karena hadis adalah penjelasan Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW ya, ada ayat yang berbunyi lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang yang baik dapat kebaikan dan tambahan. Maksudnya apa ini? Rasulullah menafsirkan al-husna al-jannah wa an nazar ila wajhillah. Yang dimaksud kebaikan adalah syurga dan tambahannya adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang baik dapat syurga dan dapat tambahan lagi memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Kemudian juga ayat ya wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil kita disuruh membuat persiapan-persiapan. Miribat, apa namanya, dengan kekuatan. Apa kekuatan itu? Kata Rasulullah, ala innal kuwata ar-rami. Yang dimaksud kekuatan itu adalah persiapan dengan latihan memanah. Kalau sekarang ya macam-macam ya, ya nembak, nah, macam-macam. Persiapan. Kalau ternyata di hadis tidak ada, maka kita masuk tahapan yang ketiga, tafsirul Quran bi aqwalis sahabat menafsirkan Quran dengan ucapan sahabat. Karena banyak sahabat pakar tafsir. Sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan yang lainnya. Sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, pakar tafsir. Kalau enggak ada di ucapan sahabat, maka tafsir yang keempat tahapannya tafsirul Quran bi aqwalit tabi'in. Menafsirkan Quran dengan ucapannya tabi'in. Yang datang setelah sahabat karena banyak tabi'in yang pakar tafsir, ada Mujahid, ada apa? ada Qatada, ada al dhahhak dan yang lain-lainnya. Kalau ternyata tidak ada di ucapan tabi'in, maka tafsirul Quran bi muqtadhash syar'i wal lughah. Menafsirkan Quran yang sesuai dengan syariat dan sesuai dengan bahasa. Dan ini bisa kita dapatkan semuanya di tafsir Ibnu Katsir. Itu insyaallah cukup. Tafsir Ibnu Katsir sudah mewakili, cukup. Ini penting ya, pembatasan ini penting. Karena kalau tidak nanti Quran bisa diselewengkan. Kemudian juga ada sebuah kaidah. Kaidah ini kita dapatkan dari Syekh Salim bin Id Al-Hilali yaitu at-tafsiru imma bi ra'yin sha'ib au naqlin sabit. At-tafsiru imma bi ra'yin sha'ib au naqlin sabit. Jadi tafsir Quran itu dengan pendapat yang benar atau riwayat yang sahih riwayat sahih jelas pasti pendapat juga boleh, tapi pendapat yang benar, bukan pendapat-pendapat yang nyeleweng. Kemudian beliau mengatakan wa anal hasyir, aku adalah al-hasyir wa nabiyul malahim dan aku adalah nabi al-malahim, nabi peperangan. Karena pada zaman Nabi ini banyak peperangan. Sebenarnya Rasulullah tidak menginginkan perang. Kalau ada orang mengatakan Islam ini agama pedang keliru besar. Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin, enggak senang perang. Tapi yang membuat perang itu adalah orang non-muslim. Kalau kita lihat sejarah ya, Rasulullah nggak pernah perang. Di Mekah itu sabar, tok. Tapi diganggu, diganggu, disakiti, dihalangi. Yang membuat perang ya ini. Karena diganggu, dihalangi, akhirnya terjadilah peperangan. Kalau nggak dibiarkan, nggak ada perang. Kemudian tujuan peperangan dalam Islam, tujuan utama peperangan dalam Islam adalah membebaskan manusia. Membebaskan manusia. Supaya manusia ini bebas, merdeka, benar-benar jadi hambanya Allah. Bukan jadi hambanya setan, bukan jadi hambanya nafsu, bukan jadi hambanya dunia. Bebas, merdeka jadi hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ma'asyurah muslimin tentang syama'il Muhammadiyah dan khosa'il Mustafawiyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semakin cinta dan mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan di atas agama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan dikumpulkan dalam kelompok Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hari kiamat nanti mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan diberi minum dari al haut telaga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam <clears throat> yang airnya lebih putih dari susu lebih manis dari madu, lebih wangi dari mesik, yang jumlah bejananya sejumlah dan seindah bintang-bintang di langit, yang barang siapa minum seteguk tidak akan haus selama-lamanya.